Sebagaimana biasanya kita libur pada bulan Ramadan. Karena kajian kita pada Asar itu mendekati uh, waktu berbuka. Para khafidin azza wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Qasas ayat 68 yaitu wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar dan Rob kalian dan Tuhan kalian yang menciptakan segala makhluknya wayakhtar dan dialah yang memberikan keistimewaan Rabbuka yakhluqu yasha'u wa yakhtar Allah lah, Rob kalianlah yang menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Wayakhtar dan dialah yang memberikan keistimewaan. Ikhwafiddin azallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh umat manusia. Wa yakhtar Rasulullah sallallahu wa yakhtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sairul bashar. Dan Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh manusia menjadi makhluk yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para malaikat dan memilih malaikat Jibril lebih istimewa dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Wa yakhtar Makkatul Mukarramah dan memilih kota Mekah sebagai tempat yang paling istimewa dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para sahabat-sahabat para nabi dan memilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih istimewa dibandingkan para sahabat-sahabat nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu sebanyak 12 bulan dan memilih bulan Ramadan lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan istimewa. Dan bulan Ramadan terdiri dari beberapa hari antara 29 hingga 30 hari kata Rasulullah. Dan memilih 10 hari terakhir lebih istimewa dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih satu malam yang terbaik di antara 10 malam yang terakhir yaitu malam Lailatul Qadar. Keistimewaan-keistimewaan ini merupakan kehendak Allah, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan satu tempat lebih baik dibandingkan tempat yang lainnya kecuali berdasarkan dalil-dalil. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya India, Bangladesh, dan Pakistan lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lainnya dibandingkan uh, dibandingkan tempat lainnya kecuali dengan dengan dalil. Kita tidak boleh mengatakan masjid ini lebih afdol dibandingkan masjid yang lainnya kecuali dengan dalil. Oleh karena itu para ikhwafidin azza iyyakum Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabb kalian yang menciptakan apa yang dia kehendaki wa yakhtar dan dia yang punya hak untuk memilih mana yang terbaik. Para khafiddin azza wa iyyakum. Dan tadi telah kita singgung bahwasanya Allah yang menciptakan 12 bulan dan memilih bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Sebenarnya para ikhwafidin azallahu ya'kum kehidupan manusia itu merupakan kehidupan jual beli. Seorang penjual, seluruh kita ini adalah seorang pedagang. Itulah pada hakikatnya dan pembeli yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwanya, hartanya dengan imbalan surga. Manusia adalah penjual dan Allah sebagai pembelinya. Tentunya sebagai penjual pedagang ada yang dijual. Apa yang dijual? Yaitu amalan-amalan kita. Itulah sebagai barang yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal, dia jual untuk makhluk, maka tidak akan dia dapati. Harganya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan suruh dia untuk meminta harganya dari makhluk. Inilah orang-orang yang beramal dengan ria. Para khafidin iyyakum. Oleh karena itu, ya, hari demi hari, malam berganti malam, malam berganti hari, hari berganti malam, itu seluruhnya adalah tempat perdagangan kita oleh karena itu para salaf terdahulu mengatakan al al ayyamu wal layali khazain. Malam, siang dan malam adalah perbendaharaan. Fadha' fi khazanatika ma Silahkan kamu letakkan apa saja yang kau sukai dalam perbendaharaan kamu. Fasaufa talqah dan kamu akan temukan apa yang engkau simpan. Kalau kita semasa di dunia menyimpan perbendaharaan kita yang kita simpan berupa tanah, benda-benda yang tidak berharga, maka nanti juga akan kita jumpai ya benda yang tidak berharga. Mereka yang menyimpan bangkai najis, maka dia akan menemukan najis nanti, dia akan mendapatkan najis. Mereka yang menyimpan emas, perak, intan, berlian, maka itu jualah yang akan yang akan dia dapati nanti, yang akan dia temukan nanti di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin, kita ini sekarang sedang berjual sebagai penjual. Jualan kita ya, yaitu semasa umur hidup kita dan perhitungan keuntungan perhitungan keuntungan nanti ketika kita sudah menginjakkan kaki di hari akhirat. Oleh karena itu, sebagaimana penjual, pedagang dia harus tahu di mana tempat-tempat yang laris jualannya, di mana waktu-waktu yang laris jualannya. Oh, di pasar sana ada pasar senin, di sini laris. Maka dia jangan lewatkan kesempatan tersebut. Kalau dia tahu ada satu tempat ataupun ada satu waktu di mana uh, dagangannya akan laris di waktu tersebut, di hari tersebut, maka seorang pedagang yang cerdik dan pandai tentunya dia tidak akan lewatkan. Dia tidak akan lewatkan. Demikian juga kalau dia tahu ada satu tempat yang strategis untuk berdagang, seorang pedagang yang cerdik dan pandai pasti dia akan memilih tempat tersebut sebagai tempat perdagangannya. Dan kita para ekofidin sebagai pedagang di muka bumi ini masa perdagangan ataupun hari perdagangan yang paling banyak keuntungan bagi kita adalah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan perdagangan kita di mana sangat kita harapkan keuntungan yang berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau mau milih tempat, terutama 10 hari terakhir, cari tempat kalau memang sanggup cari tempat di Baitul Haram. Itu tempat perdagangan yang paling laris untuk perdagangan dunia. Untuk perdagangan meraih hari akhirat. Oleh karena itu para ikhwafidin kalau ada di antara manusia yang mengaku sebagai seorang muslim dan dia katanya pedagang, ketika dia menemukan hari-hari di mana keuntungan akan berlipat ganda namun dia lewatkan begitu saja, ini adalah bukan pedagang dan bisa diyakini pedagang seperti ini pedagang yang bodoh dan pasti akan bangkrut dalam waktu yang dekat. Pasti itu. Berarti pedagang, pedagang-pedagang yang tidak mengerti di mana tempat-tempat di mana waktu-waktu yang dia bisa me meraih keuntungan yang sangat banyak. Para khafidin azallahu iyyakum. Sebentar lagi kita akan memasuki masa perdagangan di mana keuntungan di sana dapat kita raih dengan cara berlipat ganda yaitu bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Oleh karena itu para ikhwafidin azallahu iyyakum ya, hari hari demi hari yang berputar sampai kita pada bulan Ramadan. Ya, ini merupakan sebagai etibar bagi kita, seluruh kita, sebagai pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Furqan, "Wallazi ja'alakumul laila wan nahar khilfatan." Dia yang menciptakan untuk kalian uh, malam dan siang khilfatan yang silih berganti. Liman arada ayyadzakkara au arada syukura bagi orang yang mau mengingat-ingat dan yang bersyukur. Mereka yang tidak pernah mengingat Allah dan tidak pernah bersyukur, mereka akan melalui hari demi hari, malam demi malam ya begitu saja tanpa ada meraih keuntungan sedikit pun. Para khafidin azza iyyakum oleh karena itu para salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah. Nah, setelah uh, setelah Selesai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah selama enam bulan agar amalan Ramadannya diterima. Dan enam bulan kemudian mereka berdoa kepada Allah agar mereka diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Jadi dia, mereka bagi dua saja tahun itu. Ya, tahun pertama setelah men, selesai Ramadan, doa mereka agar mereka sampai agar amalan mereka diterima. 6 bulan. 6 bulan. Kalau kita sudah kalau sudah masuk raya aman, merasa menang. Hari kemenangan. Tahap yang dimenangkan juga nggak tahu. Yang penting menang lah gitu. Ngaku-ngaku menang. Gak jelas kemenangannya. Eh, nggak jelas kemenangannya. Kemudian, apakah diingat yang telah dia lakukan itu pasti akan apa namanya dia harapkan diterima atau tidak juga nggak pernah dia gubris-gubris. Dan itu banyak, nah, banyak dan banyak sekali yang melakukan seperti ini. Apa pernah kita enam bulan sebelum Ramadan berdoa ya Allah sampaikanlah saya pada bulan Ramadan. Jangankan enam bulan, tinggal tiga hari aja. Saya kira belum ada di antara kita yang doa ya Allah sampaikan pada Ramadan. Demikian para ikhwafidin. Namanya juga kita pedagang-pedagang yang nggak takut bangkrut, begitu. Pedagang-pedagang yang nggak nggak takut bangkrut. Berjalan begitu saja. Yang penting berdagang rugi-rugi untung-untung begitu. Nah, demikian para ekafidin azallahu iyyakum. Oleh karena itu untuk me menyambut bulan yang penuh keuntungan tentunya ada sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan supaya keuntungannya itu tidak lewat. Karena dalam mukaddimah penyambutan itu tentunya perlu ya, perlu adanya e, kita ketahui hal-hal yang berkaitan dengan penyambutan tersebut. Sebab kalau salah-salah menyambut jatuh pada bid'ah. Biasanya kalau sebelum Ramadan ini beredar hadis di mana Jibril tidak akan memberi keampunan gimana? Bagi mereka yang tidak minta maaf sebelum Ramadan itu ada itu beredar hadis-hadis. Itu nggak tahu, nggak jelas juga hadisnya dari mana. Demikian para Yaakobuddin. Dan inilah yang akan kita ya kita sedikit kita singgung-singgung bagaimana apa yang harus kita perhatikan sebelum datangnya Ramadan. Apakah harus pakai keramas? Keramas apa namanya? uh, hah? Mangir. Iya, pakai mangir. Kayak ceruk, pakai daun pandan gitu. Biasanya ada yang jual-jual seperti itu. Jadi biasanya sebelum Ramadan tuh baunya bau dukun semua ya bawa pandan. Nah, demikian. Para ikhwafidin azimallahu iyyakum. Yang pertama, bima yajibu siyamu Ramadan. tuh syahr. Apa yang wajib dalam berkaitan dengan Ramadan atau penetapannya. Pertama yaitu ru'yatu hilal Ramadan. Yaitu melihat hilal Ramadan. Ini sebenarnya ini para ikhwafidin telah pernah kita pelajari tapi nggak apalah kita ulang-ulang. Ru'yatu hilal Ramadan, melihat ru'yah, melihat hilal Ramadan. Para ikhwatiddin, antum jangan terbolak-balik ru'yah bukan ruqyah. Ru'yah dari kata-kata ro'a. Jadi ru'yah ataupun ruqyah dari roko yaitu memberikan membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sedang kesurupan ataupun yang sedang sakit. Atau juga ruqyah itu juga disebutkan sebagai jampi-jampi. Kalau uh, isinya adalah hal-hal yang berbau kesyirikan dikatakan jampi. Rukiah juga namanya. Oleh karena itu kata Rasulullah, innama ta, uh, innama tama uh, innama at-tamaim wattiwalah warruqah syirkun. Sungguhnya jimat-jimat, pelet dan uh, jampi-jampi adalah kesyirikan. Jadi itu ruqyah. Sementara ini ru'yah, jangan salah-salah Sering ini ada ikhwan yang nanya, Ustadz gimana cara meru'yah? Apa yang antum ru'yah? Ada orang sakit ini Ustadz, ru'yah. Tengok saja kalau mau ru'yah. Ya, bukan ru'yah, tapi rukiyah. Kalau untuk orang sakit rukiyah, Kalau untuk melihat ru'yah. Jangan salah. Sama dengan mahram dengan muhrim. Banyak yang terbalik-balik. Qala ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan maka hendaklah dia berpuasa maksudnya tentunya tanda-tanda masuknya bulan itu adalah bulan sabit hilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu." Apabila kalian melihatnya, nyanyi ini maksudnya hilal. Hilal itu bulan sabit. Dan banyak uh, hilal ini cukup banyak dijadikan kaum muslimin sebagai lambang. Ya, di antaranya lambang rumah sakit. Jangan Lambang rumah sakit kaum muslimin dipakai hilal ahmar. Karena kalau di Indonesia biasanya solib ahmar. Solib ahmar itu tanda tambah yang warna merah itu adalah salib. Makanya orang Arab mengatakan salib ahmar. Salib yang berwarna merah. Kalau kita lihat e, di Timur Tengah dan sekitarnya untuk rumah sakit muslim tidak pakai salib ahmar, tetapi hilal ahmar, yaitu bulan sabit yang berwarna merah. Red screen. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah dan apabila kalian melihat hilal juga, maksudnya hilal syawal dan berlebaranlah. Dan apabila ternyata ditutup awan, maka hitunglah dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, asyahru tis awat isyurun lailah. Sebulan itu sebanyak 29 malam. Para khafidin, uh, eh, ungkapan-ungkapan hari itu banyak diungkapkan dalam bahasa Arab berupa malam. Malam. Ya. E, seperti tidak halal bagi seorang wanita bermusafir tanpa mahram seba, sejauh tiga malam. Maksudnya bukan dihitung malamnya saja, maksudnya tiga hari kalau istilah Indonesianya. Demikian. Namun orang Arab lebih banyak memakai kata malam dibandingkan hari. Kalau hari kan kaitannya dengan siang, kalau malam ya malam begitu. Satu bulan itu sebanyak 29 malam dan janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya nyanya maksudnya hilal apabila fa'inhumma alaikum fakmilu idatat talatin apabila ternyata berawan maka sempurnakan sebanyak 30 hari ini masalah yang pertama yaitu memulai Ramadan dengan melihat hilal yang kedua ma'rifatul hilal biru biru'yatila bihisab untuk mengetahui adanya hilal itu dengan melihat, tidak dengan menghitung, tidak dengan hisab. Para khafiddin azza wa iyyakum. Uh, banyak sekali syubhat-syubhat yang beredar di kalangan kaum muslimin sekarang ini dengan yang namanya hisab. Hisab itu muncul pada uh, abad ketiga ketiga hijriyah. Mulailah sebagian kaum muslimin menghitung-hitung bulan dengan cara hisap. Tidak dengan cara ruqyah. Bukan ruqyah, ruqyah. Ya. Ah. Para ulama sepakat terdahulu, ulama terdahulu sudah sepakat bahwasanya ini adalah bid'ah. Namun belakangan hari ada khilaf terjadi muncul khilafiyah. Masalah hisap apakah bisa dijadikan sebagai Eh, penetapan hukum atau tidak. Perlu anda mengetahui bahwasanya apabila di masa awal sudah menjadi ijma para ulama, kemudian setelah itu muncul khilaf, maka khilaf setelah itu tidak dianggap. Ya. Khilaf khilafiah setelah itu tidak dianggap karena dahulu sudah ijma. Sekali lagi kalau para ulama dahulu sudah sepakat, sudah ijma mereka, lantas belakangan muncul khilafiah dalam masalah tersebut, maka khilafiah itu tidak dianggap. Khilafiah ini tidak bisa membatalkan ijma. Cobalah para ekofidin. Ya nanti kalau seandainya sudah ijma, nanti pada waktu kapan nanti jadi jadi khilafiah yang sebenarnya sebelumnya menjadi ijma. Apakah ijma itu jadi batal? Tidak. Nah sekarang ini sholatnya lima waktu kan sudah masih ijma ya. Sholat lima waktu masih ijma. Nanti kita nggak tahu dua abad kedepannya nanti nanti sudah jadi khilafiyah dia. Apakah sholat kaum muslimin lima atau tiga? Sejadi. Karena sebuah hadis dari Hudzaifah sebutkan bahwa saya kaum muslimin nanti di hari akhirat dia ya, di akhir zaman nggak tahu apa-apa, nggak tahu salat, nggak tahu haji, nggak tahu apa-apa. Yang tahunya hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja yang tahu. Mungkin kalau ada yang sholat dikatakan, wah ini aliran sesat ini. Orang sholat dikatakan aliran sesat. Dikarenakan nggak taunya. Oleh karena itu para ekofidin, ya. Oleh karena itu khilafiyah yang muncul, khilafiyah yang muncul sebelumnya, padahal sebelumnya itu ada ijma, tidak bisa membatalkan ijma yang sudah ada. Ya, tidak bisa membatalkan ijma yang sudah ada. Ya buktinya saja sekarang jadi khilafiyah agama-agama selain muslim itu agama benar apa tidak? Khilafiyah jadinya di antara orang-orang intelektual. Kemudian, apakah orang Kristen bisa dijadikan, orang non-Muslim bisa dijadikan pemimpin? Jadi khilafiyah. Kenapa kok jadi khilafiyah? Dulu nggak pernah ada khilafiyah masalah itu. Dengan ada argumentasi silat lidah, silat kuping semua. Ya, jadilah khilafiyah. Itu nggak nggak tabar dia, karena sudah terjadi ijma para ulama terdahulu. Jadi khilafiyah yang muncul setelahnya tidak bisa membatalkan ijma. Para khafidin azza Allah iyyakum. Ya, ilmu yang datang belakangan ya, ilmu yang datang belakangan yang katanya ilmu hisab, ilmu astronomi dengan eh, hitungan-hitungan, uh, ilmu falak ya, ilmu falak dengan hitung-hitungan itu tidak bisa membatalkan ijma para ulama. Sebenarnya masalah hitungan-hitungan uh, bulan ya, itu orang terdahulu pada zaman Rasulullah juga sudah mengetahuinya. Buktinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub." Kami adalah umat yang ummi. Ummi itu buta huruf. Tidak kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Coba saya tanya antum. Apakah memang pada zaman Rasulullah tidak bisa hitung sama sekali? Gimana? Tidak bisa hitung sama sekali. Dagangnya gimana dagangnya? Hah? Apa nggak ada yang dua dirham nggak tahu mereka dua dirham tiga dirham? Dengan adanya perdagangan pasti ada hitung hitungan. Ya. Adanya perdagangan itu berarti ada hitung hitungan. Jadi apa yang dimaksud ini? Kami adalah umat ummi ya, umat yang nggak bisa umat ummi tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Kelanjutan hadisnya. Asyahru hakada hakada. Kata Rasulullah, satu bulan itu adalah segini dan segini. Dengan mengisyaratkan 29 hari dan 30 hari. Menghitung 29, 30 itu bukan bukan hitungan. Kan menghitung juga kan? Kalau dia nggak bisa menghitung dari 1 sampai 30, mana mungkin dia bisa bisa tahu ini 30, ini 29. Tandanya kalau menghitung hari itu juga sudah ada pada zaman Rasulullah jadi apa maksudnya nggak bisa menghitung di sini? Nah, maksudnya adalah ya sebagaimana yang dikatakan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwasanya kami hanya bisa menghitung yang zahir. Jadi kalau mengenai bulan ya kami tengok bulan. Muncul bulan Di disitulah tanggal satunya. Begitu. Jadi yang zohir-zohir saja. Gak menyusahkan. Sekarang para ikhafiddin. Kalaulah kita mengatakan karena lebih akurat, lebih mantap dengan hisap, ya. Kita katakan memang demikian, harus demikian, maka para ekafirin akan menyusahkan kaum muslimin. Mengapa? Karena ya, karena mengenai hitung-hitungan bulan itu tidak hanya kaitannya dengan Ramadan. Iddah misalnya, seorang istri yang sudah dicerai eh, yang se, yang meninggal suaminya. Kapan iddahnya? Berapa lama iddahnya? Apa idahnya? Hah? Kalau tiga kali haid, tiga kali suci, apa bedanya itu? Ah, wanita yang meninggal suaminya empat bulan arba'ata ashuru wa ashro empat bulan sepuluh hari. Ah coba, gimana dia ngitung-ngitungnya coba? Pakai kalau dia nggak tahu ilmu hisap orang kampung sana dia Tembung masuk ke dalam. Udah hampir dekat patang kuis. Gimana? Apa dia harus tahu ilmu hisap? Nanya ilmu hisap pun kita nggak tahu mau tanya kemana. Berkaitan dengan iddah. Berkaitan dengan apa lagi? Banyak hal yang berkaitan dengan bulan. Kalau seandainya harus demikian, maka akan menyusahkan kaum muslimin. demikian para ikhwatidin azallahu iyyakum. Jadi sebenarnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Jadi bukan berarti pada zaman Rasulullah orang-orang tidak pandai ngitung-ngitung. Pandai ngitung-ngitung. Buktinya kata Rasulullah sebulan itu kok 29 atau 30. Kok tahu mereka satu bulan itu 29 30. Itu kan berarti sudah punya perhitungan mereka. Dan mengenai hitungan-hitungan bulan, tanggal itu sudah pada zaman Romawi sudah terlalu lama. Adanya itu sudah terlalu lama. Buktinya ada tanggal Masehi. Masehi itu kan lebih tua dibandingkan Hijriyah Dari mana mereka tahu itu? Tanggal Masehi. Kan ngitung-ngitung. Nah, demikian. Jadi sudah ada sebenarnya, ya. Jadi inna ummatan ummiyah kami adalah umat yang ummi la naktub wa la nah-, nahsub kami tidak menulis dan tidak menghitung. Maksudnya tidak menghitung-hitung yang kalau kami pun menghitung menghitung yang zahir saja, tidak menyusahkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muslim sekarang. Yakni marratan tis'ah wa ishrin wa marratan salatin. Terkadang 29 dan terkadang 30 hari. Waqat ajma'al muslimun bidzalika alaihi dan kaum muslimin sudah sepakat awalnya mengenai hal ini. Wala yu'rafi khilaf. Tidak pernah ada khilafiyah dalam masalah ini pada dahulu. Wala khilafah fi hadis illa ba'dul mutaakhirin minal mutafaqqiha al hadithin pada mi'ata salah salah salisah fi jawazi ayya'mal hasib bil hisab. Tidak ada tidak pernah ada diketahui khilaf dalam masalah ini kecuali orang-orang yang terakhir al mutafaqqih yang berlagak fakih. <laughs> Nah, begitulah al-mutafaqih ini. Ya. Yang muncul pada abad ke-30 yang mengatakan penghitungan Ramadan boleh dengan hisab. Dengan ilmu hisab. ada nah, demikian. Jadi selama tiga abad, 300 eh, tahun itu sepakat para ulama. Demikian para ikhwafiddin azinallahu iyyakum. Kemudian man hilal wahdah Bagaimana kalau seorang itu melihat hilal sendirian? Dia sendiri yang melihatnya, yang lain tak melihat. Apa yang harus dia lakukan? Apakah harus berpuasa sendiri ataukah bersama kaum muslimin? Di sini ada beberapa pendapat, kemudian dirojihkan bahwasanya pendapat yang ketiga disebutkan la ya'mal bi ru'yatihi wa yasumu ma'an nas wa yaftiru ma'ahum dia tidak berpuasa berdasarkan apa yang dia lihat, tapi dia berpuasa bersama kaum muslimin berdasarkan sabda Rasulullah saumukum yauma tasumun puasa kalian itu bersama orang-orang berpuasa jadi serentak dengan kaum muslimin yang lainnya wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahun lebaran kalian bersama orang-orang lebaran dan Eh, hari sembelihan kalian bersama orang-orang yang menyembelih dari semuanya serempak tidak berdasarkan madhab ya bagaimana serempaknya itu tentunya yang bisa me, yang bisa menetapkan adalah waliul amri sebagaimana pendapat Imam Ahmad bahwasanya seorang itu mengikuti ketetapan waliul amri waliul amri itu pemerintah Kemudian para ikhwatiddin azza wa iyyakum idza hala duna ru'yatil hilal ghaim atau nahwah laila salatin min sya'ban. Apabila pada uh, pada tanggal 30 Sya'ban itu tidak kelihatan hilal. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah seorang itu memulai Ramadan malam 29-nya nampak, malam 30-nya, uh, eh, sore 30-nya tidak kelihatan. Apakah dia boleh melaksanakan puasa dengan alasan berhati-hati? Ya kalau seandainya besok puasa Ramadan, kita nggak puasa bagaimana? Berarti telah menyia-nyiakan awal Ramadan. Bolehkah dia berhati-hati melaksanakan kehati-hatiannya tersebut Para ikhafiddin, la yajuzu saumuhu la wujuban wala tatawuan. Tidak boleh dia melaksanakan puasa, baik puasa wajib dengan alasan ihtiyat, berhati-hati dan juga tidak boleh puasa sunnah. Demikian. Ya, tidak boleh puasa wajib dan juga tidak boleh puasa sunnah karena ada kemungkinannya 30 Sya'ban dan ada kemungkinan satu Ramadan. Demikian madhab jumhur Ya, dan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Dalilnya sebagaimana yang kita sebutkan yaitu asyahru tis'a wa isyruna lailah fala tasumu hatta tarawna. Satu bulan itu sebanyak 29 hari, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Fa in ghumma alaikum fakmilu salatin kalau seandainya mendung maka sempurnakan 30 hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim la tuqad la tuqad la, la yataqaddaman ahadukum Ramadan sawmin uh, yauman yau yau yaumin au bi au yaumaini. Janganlah kalian mendahulukan Ramadan itu dengan satu atau dua hari illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali kalau ada seorang yang terbiasa puasa maka silahkan dia puasa pada waktu itu. Artinya kalau dia puasanya puasa Senin Kamis yang disangsikan itu hari Kamis hari Kamisnya. Ini 30 Syaban ataukah satu Ramadan. Maka dia boleh puasa Kamis sunnahnya. Kalau sudah memang terbiasa. Kemudian para ikhwatiddin azinallahu iyyakum, anna siyama hadzal yawm ala sabil ihtiyat minat tata minat tanattu fid din. Orang yang berpuasa pada hari seperti ini dengan alasan ihtiyat berhati-hati termasuk yang berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, halaka al mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian para yafidin Allah wa iyyakum. Idza tabayyana fi yaumi syakki Ramadan. Apabila pada hari yang diragukan itu ternyata Ramadan. Ya, seperti kalau ada uh, sorenya nggak kenampak hilal. Berarti besoknya ada kemungkinan Syaban dan ada kemungkinan satu Ramadan. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau dia dalam keadaan syak, maka tidak boleh berpuasa. Berdasarkan larangan Rasulullah SAW melarang berpuasa pada hari yang diragukan. Ternyata pada esok harinya ada orang yang datang datang bahwasanya tadi e, kemarin sore saya melihat hilal. Dia bersaksi. Jadi ada yang menyaksikan itu tapi terlambat datangnya. Terlambat beritanya sampai ke pemerintah yang menetapkan Ramadan. Kan bisa saja. Mungkin mereka nggak punya HP atau HP-nya lagi lobet, casnya nggak ada, misalnya ya atau banyak hal sehingga berita terlihatnya hilal tidak sampai kepada tim yang menetapkan uh, hilal atau di Indonesia apa tim isbat ya isbat waruyah tidak sampai sampainya itu pada siang hari atau paginya ya kita sudah sarapan jam 11 muncullah berita dari berbagai macam media masa bahwasanya hari ini satu Ramadan kita baru saja selesai sarapan nah, karena keterlambatan data yang masuk. Terus bagaimana para ikhwatiddin? Dalam masalah ini, ayus Bihamuftiron, Dalam masalah ini para ikhwatiddin, eh, ada beberapa beberapa keadaan orang yang dalam kondisi seperti ini. Pertama, ayakun akan asal yang masyak kibiniatin niyatin annahu min Ramadan, fa hadha yujzi'uhu siyamuhu bila bila khilaf. Yaitu apabila pada waktu itu dia berpuasa dengan dengan puasa yang ragu, artinya ini Ramadan apa tidak, tapi dia puasa juga. Ya. Dan ternyata pada pagi harinya atau siang harinya ada pengumuman bahwasanya hari tersebut ternyata hari Ramadan, maka dia lanjutkan puasanya. Nah, puasanya sah. Yang kedua, ayakuna qad sama hadal yaum tatawwa'an aw bi niyatil mu'allaqah atau orang yang berpuasa pada hari tersebut dengan niat puasa sunnah atau dengan niat yang tergantung muallak artinya seandainya itu Ramadan Ramadan lah seandainya tidak maka ini enggak Ramadan begitulah kira-kira niat muallak namanya menurut jama, eh, menurut, menurut madhab jumhur la yujzi'uhu li'annahu yajibu ta'yin niyah wa annahu yasumu Ramadan maka tidak sah puasanya. Mengapa? Karena malam harinya dia bukan berniat puasa Ramadan. Yang pertama tadi, dia niatnya puasa Ramadan, tapi masih sanksi. Jadi dia laksanakan Ramadan itu dengan alasan ikhtiar. Ya. Para khafidin antum harus bedakan mana yang berdosa, mana yang batal. Orang yang berpuasa karena ikhtiar di hari yang dia ragukan, ya, dia berdosa. Namun puasanya bukan berarti batal. Nah, kalau yang pertama tadi, dia memang sengaja laksana, melaksanakan puasa Ramadan karena alasan berhati-hati, ternyata esok harinya betul ada berita, maka dia lanjutkan puasanya dan puasanya sah. Tapi kalau yang tadinya dia puasa puasa sunat, niatnya puasa sunnah, atau puasanya eh, nggak uh, jelas niatnya, karena kali apa namanya bahasa nggak jelas mulai merebak sekarang ini Ya. Jadi <laughs> nggak jelas. Ya nggak jelas apanya uh, niatnya maka nggak sah. Yang ketiga ayus bihanawian iftar summa yatayakan asna an-nahar qabla ayyut'ima wa aw yashrib syai'an annahu Ramadan. Yaitu pada pagi harinya dia tidak ada niat puasa. Pada pagi harinya dia nggak ada niat puasa. Dan Ternyata pada siang harinya ternyata Ramadan, tapi dia belum makan dan juga belum minum. Ya. Belum makan dan belum minum. Belum ada mencicipi makan apapun semenjak subuh. Jadi bagaimana? Nah, bagaimana seperti ini? yutimmu saumahu alai li'adah li'annahu lam yubayyitin niyah. Demikian kata Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i, dia sempurnakan puasanya karena dia belum makan, namun nanti dia ganti pada akhir Ramadan. Begitu. Dia sempurnakan puasanya karena belum makan tadi, ya letoy lah sedikit kan, namanya juga nggak nggak makan apa-apa. Dia sempurnakan puasanya, tapi ganti nanti pada waktu Syawal di luar Ramadan, kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Abi Hanifah, enggak, lanjutkan saja puasanya dan itu sah. Kemudian yang keempat ayus biha muftiron summa yatayaqqan asnan nahar annahu min Ramadan ba'dama ta'a ta'ima wa syariba. Yaitu mereka yang pada pagi harinya tidak puasa bahkan sudah makan. Sudah makan dan minum barulah ada berita hari ini Ramadan. Begitu. Kalau yang tadi eh, apa namanya? belum ada makan dan ini sudah makan. Fayajibu alaika fayajibu alai alimsak baqiyata yaumihi bila khilaf. Maka orang seperti ini hendaklah dia jangan ja, hendaklah dia menahan diri sisa harinya. Kalau dia sudah kalau beritanya sudah jam 2 berarti sudah makan pagi dan sudah makan siang. Ya. Sisanya dia nggak boleh makan lagi. Hmm. Itu dia ada khilafiyah. Yang ada khilafiyah apakah dia kodo atau tidak itu khilafiyahnya. Berdasarkan hadis Salamah bin Aqwa Qala amaran Nabi sallallahu rajulan min Aslam an adzin finnas. Nabi SAW menyuruh seorang laki-laki dari Bani Aslam untuk mengumumkan di tengah-tengah orang banyak, anaman anaman akala falyasum baki atas saumi. Barang siapa yang sudah makan hendaklah dia berpuasa pada sisa harinya. Waman lam yakun ak waman lam yakun akal falyasum dan yang belum makan maka hendaklah dia berpuasa. Fa innal yom yoma asyura karena hari ini adalah hari Asyura. Ini sebelum datangnya diwajibkannya bulan Ramadan. Jadi bulan eh, waktu itu puasa Asyura adalah puasa yang diwajibkan. Waktu kana wajiban hinaha. Waktu itu eh, puasa Asyura itu wajib. Jadi kata Rasulullah yang belum makan jangan makan lagi, lanjutkan puasa. Yang yang sudah makan ya nggak apa-apa, lanjutkan puasanya. Demikian. Waktu itu puasa Asyura hukumnya wajib. Summa alai qadha hadal yaum li'annahu lam yubayyitin niyah al lail. Ah, orang seperti ini dia harus berpuasa, melanjutkan puasanya yang sudah makan, namun dia kodo nanti di di luar Ramadan. Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak wajib di dikodo. Mengapa demikian? Li'annal qada lam yaftaqir ila dalil karena untuk mengkodo itu butuh dalil. Kan dalam hadis ini nggak ada disuruh untuk mengkodo. Rasulullah menyuruh bagi yang sudah makan maka hendaklah dia mulai puasanya. Bagi yang belum makan, ya dia mulai puasanya. Tidak ada disuruh untuk mengkodo. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah, walaupun dia sudah makan, tahu jam 2 atau tahu jam 3 sudah makan siang dan makan malam, eh sudah makan pagi dan makan siang, maka dia berpuasa waktu itu. Dan disitulah puasanya. Berarti hanya tinggal 3 jam atau 4 jam. Dan nggak perlu dikodo. Karena dalam hadis nggak ada suruh untuk mengkodo. Demikian para ikhafidin, Azallahu iyyakum. siapa ada ada tafrid. Apalagi mereka nggak puasa itu bukan dikarenakan meremehkan. Menganggap remeh. Mereka ingin puasa tapi kan nggak ada bukti untuk memulai puasa. Nah itu dia. Demikian para azza Azallahu iyyakum. Ya. Kemudian wa Allah la yukallif ahadan wi malam ya'lam. Dan Allah Subhanahu dan uh, madhab yang mengatakan harus mengkodo menjawab dengan uh, jawaban yang kedua. Mengapa mereka mengkodo? Karena mereka nggak ada niat pada malam harinya. Uh, karena mereka nggak ada niat pada malam harinya. Jadi mereka puasa dan mengkodo. Dijawab lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan orang mengkodok sesuatu yang dia nggak tahu. Orang yang nggak tahu besoknya puasa ngapain dia? Untuk berniat. Ya ketika tahu di situ aja niatnya. Begitu. Nah, Wala ilm lam yahsul illa asna'in nahar dan pengetahuan itu tidak diketahui kecuali pada siang hari. Wahada madhabun wajih. Inilah madhab yang paling tepat. Yaitu dilanjutkan puasanya tanpa mengkodok. Allahu alam. Ya, udahlah itu saja para ikhwatiddin kaitannya dengan penjabutan Ramadan. Gak ada yang lain sepertinya. Demikianlah waktu juga semakin gelap. Kemudian <laughs> iya, cuacanya agak gelap. Uh, kita akhiri saja aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum muslimin inna ghafurur Bagi yang mau pulang silahkan, bagi yang mau tanya-tanya silahkan. Para akhwat yang mau pulang silakan. Ikhwan gak salah. Ikhwan kan bisa mandi hujan. Ada yang lain? Silakan. Ada pertanyaan? dari sebuah majalah Islam ada seorang ulama generasi tabi'in yang mempunyai amalan sholat sunnah 200 rakaat setiap hari. Eh, para khafidin azallahu iyyakum. Kita itu disuruh untuk mengikuti alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa urasyidin al-mahdiyin. Itu yang diperintahkan Rasulullah. Dikunci saja itu, nanti pecah kacanya. Coba dikunci pintunya. Rampas-rampas pecah kacanya. Kata Ibnu Mas'ud, "Mangkana minkum mustannan falyastan nabi mangkot mat." Barang siapa yang mengambil sunnah, melaksanakan sunnah, ambil sunnah dari generasi yang sudah meninggal ulaika ashaban nabi, ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarruhum kuluban. Mereka lah generasi yang paling baik hatinya. Wa amakuhu ilman yang paling dalam ilmunya. Wa, wa aqalluhum takallufan dan yang paling sedikit takallufnya. Takalluf itu bebannya. Kalau ditanya tak nggak tahu ya sudah nggak tahu. Itulah para sahabat. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka lah fa'rifanhum fadlahum. Mereka adalah kaum yang dipilih Allah untuk menemani para menemani nabi mereka, menemani nabinya. Kemudian fa'rifanhum fadlahum. Hendaklah kalian mengetahui bagaimana keutaan mereka. Watamassaku watamassaku bi akhlaqihim, bidini mu akhlaqihim Peganglah agama mereka dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Karena mereka itu sungguhnya berada di atas jalan yang lurus. Demikian. Jadi kalau tidak ada tidak pernah dilaksanakan Rasulullah, tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, ya sudah. Tak usah ikut. Ya. Ikut saja yang jelas-jelas. Yang rawatib saya sering tinggal, mau yang 200 rakaat. Itu masih mendingan. Ada juga yang wajib-wajib. Ada sebagian imam sholat terawih yang menentukan dalam setiap salat terawih membaca tujuh sehingga membaca satu juz Al-Quran sehingga dalam sebulan khatam Al-Quran. Jadi bagaimana? Ya nggak ada masalah para Khafidin. Ya, nggak ada masalah kalau memang targetnya satu kali terawih satu juz. Tapi tetap sebagai imam dia melihat kondisi makmumnya. Jangan sampai dia asik negar, mengejar target hari pertama ramai hari kedua hilang semua. Kenapa takut orang sholat di belakangnya? Karena apa? Takut satu jus, Sedangkan baca waduha saja rakaat pertama orang sudah goyang-goyang. Waduha rakaat pertama, wat watin rakaat kedua. Maunya dia itu kulalawahat rakaat pertama, ina anzalnahu rakaat kedua. Nanti ulang lagi, kulalawahat pertama, ina anzalnahu. Itu itu maunya. Jadi begitu watin wa zaitun itu sudah mulai goyang. Aduh, lama sekali. Apalagi bacanya dengan Abdul Basit. Kayak gaya Abdul Basit. Wat tini wazaitu. Ada yang imam seperti ini. Menunggu selesai satu ayat aja lama sekali. Hmm. Tapi kalau memang sudah terbiasa mereka, silahkan gak ada masalah para khafidin. Kok hanya satu juz? Tiga juz kenapa rupanya? Karena ah, sudah terbiasa. Ya memang di Indonesia ini karena nggak terbiasa. Tapi perlulah sedikit sedikit di, ditingkatkan ya tingkatkan. Kalau daerah Timur Tengah, Pakistan seterusnya itu biasa mereka terawih itu satu uh, satu show nah, begitu. Sekali terawih itu satu jus itu biasa. Ya, itu biasa bagi mereka para ekofidin. Ya sudah biasa. Anak kecil, orang tua, tua muda sama saja. Mereka sudah terbiasa. Jadi kalau mereka di mana-mana itu, kalau sudah masjid sepertinya memang seperti itulah satu juz satu malam. Satu juz satu malam. Hanya saja ada yang bacanya bagus, ada yang baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Kadang-kadang kita nggak bisa mengikuti kecuali ujungnya saja. Amin. Begitu. Muslimun, mukminin. Awal-awalnya nggak tahu, saking cepatnya. Jadi para ekofidin bagi yang memang sudah terbiasa dan memang memang harus dibiasakan lah seharusnya. Pelan-pelan dibiasakan, ditingkatkan Eh, tahun ini wadduha, tahun depan selesai 25 juz begitu kan? Peningkatan nanti baru dua, tahun akan datang 30 juz. Nah, seharusnya begitu. Namun tetap para ikhwatiddin seorang imam seorang imam memperhatikan makmumnya. Seorang imam memperhatikan makmumnya. Kadang-kadang imam itu dia bacanya panjang. Dia bacanya panjang dan sur sendiri. Makmum nggak sur dengan suaranya. Tapi dia sur sendiri. Targetnya setengah jus. Di belakang mak-mak sudah goyang sendiri dia. <laughs> Ada juga imam seperti itu, sur-sur sendiri dia baca. Orang lain nggak sur dengan bacaannya. Makanya harus diperhatikan. Bagi yang para calon imam, cobalah baca Quran. Tolong dengarkan dengan kawannya. Kira-kira suara saya bagus apa enggak? Kalau kira-kira nggak bagus, ya sudah lewat ini wa zaitun, wa duha. Gitu. Nanti jadi fitnah di belakang Kadang-kadang kan makmum ini nandain. Siapa hari ini ustadznya? <laughs> Aduh, ustadz ini pula. Nah, Ada yang begitu. Macam-macam makmum ini kan. Jadi nggak sholat terawih dah gara-gara kita. Ceramah di sela-sela terawih nggak ada masalah. Menghias masjid dengan hal-hal yang islami seperti ayat Al-Quran, dinding nggak boleh. Ya, masjid itu bukan untuk dihiasi dan Al-Quran bukan untuk hiasan. Al-Quran diturunkan bukan untuk hiasan. Ustaz gimana dengan perpindahan arah kiblat yang banyak kita dengar akhir-akhir ini? Ah, ini dia. Kemarin waktu kita di Surabaya itu khusus ada yang dari MUI datang menjelaskan masalah ini. Para Khofidin perlu diketahui bahwasanya MUI memberikan beberapa poin. Pertama, apabila Ka'bah itu nampak, maka kiblatnya adalah Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah bendanya. yang pertama. Yang kedua, kiblatul mukmin, kiblat orang muslim adalah jihatul Ka'bah, yaitu ke arah Ka'bah. Baru yang ketiga dibahas tentang kiblat orang Indonesia di mana. Nah, sebelum itu ada penjelasan bahwasanya MUI menyatakan tidak ada pergeseran lempeng. Nah, ini harus perhatikan. Tidak ada pergeseran lempeng bumi sehingga merubah arah kiblat. Sekali lagi, MUI menyatakan tidak ada pergeseran lempeng sehingga terjadi perubahan kiblat. Jadi kiblat pada zaman Mojopahit sama dengan kiblat sekarang. Itu dia. Tidak ada perubahan. Tapi karena ada sangkaan desakan, maka pada bulan Februari atau Januari 2010, MUI mengeluarkan fatwa kiblat kaum muslimin ke arah barat. Begitu dikeluarkan fatwanya, tambah rame. Loh, kok ke arah barat? Kan mereng sikit ke ke barat laut. Bagaimana dengan kiblat kami? Begitu. Bagaimana kiblat kami yang begini segala macam? Banyak desakan-desakan terutama uh, dari orang-orang astronomi lah mereka-mereka yang apa namanya yang me melihat kiblat uh, eh, kiblat itu dengan harus pas pakai tarik tarik tali tarik benang terus begitu nah, demikian harus pas maka dengan desakan-desakan seperti itu MUI mengeluarkan lagi fatwanya kiblat kaum muslimin yaitu ke arah barat laut bagi yang kiblatnya sudah benar tidak usah diperbaiki. Jadi sebenarnya kiblat tahun 2000 kemarin itu sama dengan kiblat sekarang, nggak perlu ditukar-tukar. Itulah dia. Kalau menurut saya mungkin salah juga. Seharusnya tak usah dikeluarkan fatwa sehingga biarkan saja kaum muslimin sebagaimana biasa. Kalau toh memang kiblat tidak berubah. Tapi gara-gara mengeluarkan fatwanya yang 2000 2010 Februari karena kiblat orang jadi bingung. Loh, kiblat itu kan ke Afrika. Begitu. Kiblat ke arah Afrika. Desak-desak lagi namanya juga MUI. Itu kan banyak orang di belakangnya. Akhirnya dirubah lagi ke barat laut. Akhirnya orang pun memereng-merengkan safnya. Ada yang safnya mereng, safnya lurus, imamnya mereng. Imamnya lurus, ah, imamnya lurus, uh, imamnya mereng. Begitu. Ada yang apa namanya? sajadahnya dimereng-merengkan. Jadi uh, kiblat pertama kaum muslimin tidak berubah, itulah intinya. Tak usah mereng-merengkan saja ada, Karena tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan lempengan-lempengan di Indonesia, lempengan bumi Indonesia itu berubah-ubah sehingga harus sehingga mewajibkan sehingga terjadi perubahan kiblat itu tidak ada. Itu demikian pendapat MUI. Nah, demikian. Jadi nggak perlu dibongkar-bongkar masjid, dimereng-merengkan. Pertamanya begitu begitulah dia. Tidak perlu dimereng-merengkan. <coughs> Dan sebenarnya para yahudiin, ya kalau tidak nampak Ka'bah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang kiblat orang Madinah, bainal mashriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini untuk uh, Madinah. Karena Madinah di atas, Mekah kan di bawah. Ya. Makanya kata Rasulullah, antara timur dan barat itu adalah Ka'bah, apa namanya kiblat. Berarti kalau orang Indonesia Mekah di sini, di Indonesia, antara utara dan selatan adalah kiblat. Sudah nggak apa-apa. Arah. Pokoknya yang penting arah arah antara utara dan selatan. Paham nih maksudnya? Ah, demikian. Imamnya diluruskan. Ya gimana lagi nggak bisa dipaksa lah. Mau dipecat gimana kan begitu. Ustadz, surat apa yang dibaca setelah Al-Fatihah pada sholat sunat tahajud dan hajat? Ya, sesunah hajat nggak ada. Sholat sunah hajah nggak ada. Ini biasanya dukun yang buat ini sunah hajat ini. Tahajud ada ya, silakan mau baca surat apa saja. Al-Baqarah silakan, tambah Al-Imran silakan, atau meniru Rasulullah. Di mana rakaat pertama, ya, di mana rakaat pertama beliau membaca Al-Imran, sambung Al-Baqarah, sambung an Udah itu aja rakaat pertama. Silahkan. Ustaz, sholat terawih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan 11 rakaat dalam di malam hari pada Ramadan. Sementara kita juga melakukan sholat tahajud 11 rakaat di malam harinya. Bolehkah dikerjakan secara berturut-turut? Setelah sholat terawih, kita bersegera melakukan tahajud. Para khafiddin, Allahu'alam bisawab. Salat tahajud, salat tarawih, qiyamul itu semuanya sama. Itulah dia. Ya, tahajud, tarawih, kalau Ramadan tarawih namanya. Kemudian qiyamul lail, apalagi salat malam, itu dia. Sama. Habis? Ustaz tolong umumkan brosur ini. Daurah wanita haid. Wah, ini tuh wanita haid aja ini. Ikhwan nggak boleh berarti. Ya, antum nggak boleh ikut. Khusus wanita yang haid. Daurah wanita haid. Pemateri Ummu Ihsan, 14 Agustus. Ini nggak ada dibilang khusus akhwat. Nggak ada dibilang khusus akhwat. Berarti antum boleh ikut. Hadirilah daurah wanita haid. Ya antum kan perlu tahu juga kan hukum-hukum wanita haid bagaimana. Antum kan bakal punya istri. Nah, demikian. Karena di sini nggak ada dibilang khusus khusus akhwat nggak ada. Allah alam ini nggak tahu. Itulah pokoknya. Doro akhwat pokoknya. Daurah wanita haid. Apalagi nih. Pesantren Ramadan. Khusus akhwat. Nah ini akhwat sajalah umumkan di sana. Oh mana tahu antum punya istri ya. Khusus akhwat yang tadi nggak tahu ini khusus akhwat apa tidak. Tapi kalau pematerinya perempuan masa si antum ikut? uh, Hamin satu, oh, Hamin satu. <laughs> Kehilangan ayah ya. Kehilangan ayah. Siapa ayahnya? Itu wudhu nggak? Pesantren Ramadan mulai 1 sampai 5 September 2010 khusus akhwat atau wanita. Hari pertama yaitu hari Rabu tanggal 1 bulan 9 2001 daurah adab untuk ilmu pemateri Ustazah Umu Ihsan. Waktu 9.30 sampai jam 1 tempat Masjid Mukhlisin. Jalan Karya Jaya, Gang Eka Wali Pribadi, Johor, Medan. Hari kedua dan ketiga, Kamis dan Jumat, tanggal 2 dan 3 September 2010. Kegiatan mengenal asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Pemateri umu Ihsan. Mari belajar bahasa surga. Pemateri Ustazah Armi dan Ustazah Irma. Kembar apa ini ya? Ustazah Armi dan Irma. Mari belajar bahasa surga. Yang ketiga ada wanita di luar rumah, pemateri Umu Umair. Yang keempat syarah wanita kurang akal. <laughs> syarah hadis wanita kurang akal dan agama. Ah, ini dia. Pemateri Ustazah Salma. Waktu jam 10 sampai jam 3. Tempat di SMPIT Ulin Nuha. Karya Jaya, Gang Eka Wali Pribadi, Johor, Medan. Hari keempat dan kelima, Sabtu dan Ahad, 4 sampai 5 September 2010, Daurah Tahfizul Quran. Pemateri Um Ustazah Ummu Hani. Waktu jam 8 sampai selesai. Tempat SDIT Lukmanul Hakim Mencirim Kampung Lalang. Kontribusi termasuk door prize, notes, sertifikat, pulpen, buku biodata peserta DTK. DTK. Pendaftaran peserta 7 sampai 30 Agustus 2010. Kontribusi 10.000 1 sampai 3 hari. 1 sampai 5 hari 20.000. Demikian. Ada lagi pertanyaan. Oh, Ustadz, maksud anak tadi setelah sholat terawih sebelas rakaat, apakah kita sholat tahajud lagi sebelas rakaat? Iya, maksud saya juga itu tadi. Saya sudah paham. Sholat terawih itu itulah sholat tahajud. Jadi kalau sudah terawih, tak usah sholat tahajud lagi. Gitulah maksud saya. Nanti dia sholat terawih, habis itu sholat tahajud, setelah itu sholat kiamulai lagi. Nanti sholat apa lagi? Nah, demikian. Demikian, itu pendapat Syekh Al-Bani rahimahullah dalam kitabnya, kitab Tarawih. Demikianlah para ikhwatiddin. Uh, eh, ya. Belum jam 6. Ada pertanyaan lain? Ada lagi pengumuman-pengumuman? Yang nikah bulan Ramadan nggak ada ya? Ya, demikianlah para ikhwatiddin. Uh, eh, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan mulai kembali kajian uh, di bulan Syawal. Tinggal menunggu beritanya saja kapannya? Apakah pada Sabtu pertama, kedua, dan ketiga? Ya tunggu saja beritanya dari panitia. Saya nggak tahu panitia siapa ini. Yang jelas tunggu saja dari panitia. Beritanya bagaimana? Demikian para ikhwafidin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Anakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.